Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Senang sekali Pak Wakil Saya dapat laporan Perkembangan <clears throat> Pesantren Darul Quran Sukoharjo Dan saya baru juga kembali dari Sebulu Sebulu itu satu kecamatan di Kalimantan Timur. Alhamdulillah di sana juga berdiri rumah-rumah tahfiz dan pesantren Darul Quran. Subhanallah, perjalanan satu hari untuk bisa mencapai kecamatan tersebut, Pak Wakil. Dan rasa letih itu hilang ketika melihat antusiasme masyarakat di sana menyambut hadirnya lahirnya generasi penghafal Quran. Jakarta Balikpapan kurang lebih dua jam, Balikpapan Samarinda tiga jam, Samarinda kemudian lanjut naik bus dua jam setengahan, kemudian sampai dermaga sepuluh berjalan lagi lewatin hutan lagi satu setengah jam. <laughs> Allahu Akbar. Berbahagialah teman-teman yang akses ngajinya itu gampang. Seperti di Solo ini, di Sokoharjo ini, dan di kota-kota besar lainnya. Banyak habaib, banyak masyayikh, banyak ulama, tinggal ngambil. Apalagi juga ulama-ulama kita rajin mendatangi. Kayak Habib Jamal, kayak kita, dan orang-orang tua saya yang lain ada sahabat saya Fahruri dari Boyolali dan kawan-kawan. Berbeda kalau kemudian teman-teman di daerah-daerah seperti pedalaman Sulawesi, pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan, buat ngaji susah, nggak ada komunitasnya, gurunya juga nggak ada, lampu juga kadang-kadang nggak ada, air nggak ada. Jadi mudah-mudahan karunia Allah yang Allah bukakan buat kita semua bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi teman-teman yang tidak hadir juga bisa mendengar ya lewat radio Al Hidayah. Bahkan bisa menyaksikan lewat TV streaming. Woi subhanallah. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Berharap barokah pahala dan kebaikan dari membaca surah ini Semakin turun lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala.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 Permintaan untuk kita menghargai Rasulullah, menyebut dengan sebutan yang pantas. Mencintai juga ajarannya. kalau cinta sama sholawat, nanti malam mesti witir. Mesti witir. Kalau enggak witir, berarti omong kosong. Mesti witir. Kalau enggak witir, paling semin nih. Bukan dari golonganku. Lalu kita mencintai Nabi kita. Capek, lelah, ah, bangun. Wuduk. Segerin muka. Lalu sholat dah. Menjelang kita tidur. Atau dorokan supaya nanti witirnya pada saat kita sholat malam. Seletih apapun kita, sepenat apapun kita, azan berkumandang, Rasulullah menyuruh kita ke masjid, bergegas ke masjid. Kita tunaikan kemudian bukan cuma salat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, tapi juga berikut qobliyah dan ba'diyahnya. Kenapa? Karena kita ingin menyebut Rasulullah juga dengan perilaku kita. Kita ingin mengagungkan dan memuliakan Rasulullah juga dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Kita disebut taat sama orang tua bukan karena lisan. Suf, iya. Yeah. Suf, iya. Tapi jalan enggak. Datangin tidak. Nyamperin tidak. Bukan ketaatan namanya. Nanti seperti yang diomongin oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran misalnya. Ada ayat yang bunyinya wa ma asabakum yaumal taqal jama'ah wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladina nafaqu wa qila lahum ta'alu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun dia bohong tuh gitu kenapa dia bohong berdendangnya nyanyinya seperti orang memang kenal ria harus terus harus ada itibaknya letabaknakumnya itu bukan biafwahihim saja tapi dikulubi harus juga dengan hatinya itibaknya juga harus bukan dengan salawat lisan saja tapi juga salawat bil af'al Cakep kan? Gini hari udah ke masjid. Lah iya, saya mesti sholat tahiyatul masjid. Nanti nggak keburu kalau datangnya pas azan. Istri melihat kita bangun, nanya, mau kemana pak? Mau sholat. Allah, cakep. Jamnya setengah tiga. Nanti nggak ngantuk. Ngantuk sih. Cuman malu sama Rasul. Semalam habis berdendang. Ya Rasulullah Salamun alaih Eh udah gak bangun sholat malam Malu Rasulullah nanti bertanya Mana ya yang tadi berselawat kepadaku Mana ya yang tadi mengirimkan salam kepadaku ditunggu nggak datang. Allah bilang perintah untuk memuliakan Allah tidak bisa terjadi kalau kita tidak memuliakan Rasulullah. Dan perintah mencintai Rasulullah mengagungkan dengan seagung-agungnya dengan sepantas-pantasnya Datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah yang mau milih langit dan bumi. Bahkan Allah terusin tuh. Barangkali di sini ada yang hafal surah Al-Furqan. Ada santri-santri Ustadz di sini yang sudah nyampe apalannya Al-Furqan? Ada? Belum nyampe? Allah merasa kurang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Allah terusin tuh di dalam surah selanjutnya. Habis surah An-Nur, surah Al-Furqan. Atau ustadznya ada? Masih terjaga hafalannya. Insyaallah, coba maju.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 Iya, ini grogi ini, mesti grogi. Memang Quran tuh gitu, banyak ayat-ayat yang mirip-mirip. Beliau Allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai' وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دون الله آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا نشورا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اقتتلوا hmm. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا Ini mulai masuk ya, mulai masuk ke pembelaan Allah terhadap Rasulnya. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad itu bukan asatirul awalin. ya bukan e, sesuatu dongeng apa segala macam dibuka dengan tabarok dibuka dengan maha suci Allah nazzal al furqana disebut bahwa apa yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah al furqan nah ini mulai masuk penjelasan penjelasannya nanti kita akan ketemu terus insert Qul anzalahu Iya betul قل أنزله الذي يعلم السر قل أنزله يعلم الذي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض Ayo dikit lagi. Innahu kana ghafurur rahim Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Lima ratus ribu potong berapa tadi? <laughs> Wes Ustaz, saya tambahin jadi sejuta. Ya, tapi yang lima ratus yang utang. Nanti tak kirim lewat Pak Haji Adib. Ya. Itu surah ini cakep itu. Saya jadi ngomongin ini jadinya. Karena emang kita kan harus tahu ya ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita mesti lihat gitu. Ayat-ayat ini menguatkan ya, kita dan tentu saja menguatkan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi dengan mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, itu tadi sampai ayat Kul anzalahul ladhi bahwa yang menurunkan Al-Quran itu adalah ya lamus sirlah fis samawati wal ard yang tahu rahasia langit dan bumi. Nah dari sini Habib Jamal mohon koreksi dari sini saya bilang sebenarnya kalau kita mencintai Rasul ya dari salawat saja, nggak usah ngerti luas lah, tapi cinta totok gitu. Nanti yang namanya asrar samawat wal ard itu dibuka. Benar. Kegaiban-kegaiban, rahasia-rahasia alam ini, langit dan buminya, pokoknya kayak dibuka aja begitu. Orang-orang ngecilin Nabi Muhammad. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang-orang kufar, orang kafir bilang, Kalau kata kita ya siapa dia gitu. Siapa itu Muhammad? وقالوا ما لهذا الرسول شعب sih رسول itu يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ماشي makan ماشي jalan ke لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا Kalau emang dia nabi gitu ya, dia rasul, pengennya mereka adalah mengiringi malaikat-malaikat Allah. Padahal memang mengiringi, cuman kan tidak kelihatan. Bayangkan dia, mereka yang mencintai rasul saja, hujan turun, salawat gak jadi turun. Salawatnya berhenti, turun lagi hujannya. Salawat turun, ya, nggak gak jadi turun lagi. Itu baru yang kita kita nih yang ngirimin sholawat, bagaimana yang punya badan? Allahumma salli sallim kali. Dari sebelum dia menjadi seorang nabinya saja, sudah banyak sekali sir, sudah banyak sekali kemudian furqon, sudah banyak sekali kemudian nur. Bagaimana ketika Nabi Allah Muhammad kecil, dibawa ke kampungnya Halimatus Sa'diyah, Ummun min ummahatil mu'mini. kampung itu lagi gersang. Sapi-sapi, unta-unta tidak bersusu. Begitu Nabi Muhammad bayi kecil dibawa ke situ, masya Allah, itu korma doyong naik lagi. Iya benar ini. Allahumma salli salli Kurma-kurma yang tadinya nggak berbuah, berbuah langsung gede. Kenapa langsung gede buahnya? Pengen dipetik. Sapi-sapi, onta-onta mendadak kemudian bisa punya air susu. Ya Allah. Makanya saya tuh nggak bercanda ketika ada yang datang saat saya pengen hamil. Saya bilang ente nggak bakal bisa hamil, Bine ente yang bisa. Iya maksudnya istri saya Ustaz. Ah, oleh istri itu bisa. Coba sering-sering usap rahimnya dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Terus mau pergi kantor usap. Pulang kantor usap. Terus gitu. Insya Allah. Betul. Ini memang luar biasa ini. Di perjalanan tadi saya bacakan SMS Eh, Aja Ajadi, eh, Mas Agung, ke Ajun, saya bilang, ini ada orang tahun 2011 meraktekin ilmu yang dulu pernah saya sampaikan. Pengen punya mobil, main ke showroom. Baca salawat di sana. Puterin mobil-mobil itu puterin. Kalau perlu sambil bawa itu, rebana. Rame. Ada satu orang ngelakonin, pokoknya dia datang. Dia duduk di dalam Innova warna hitam. Dan dia nggak mau warna yang lain, pengennya hitam. Pokoknya dia punya punya apa? E, satu pekerjaan jalan-jalan ya ke showroom. Pengen banget punya mobil warna hitam Innova. 2013 Allah kabul. Subhanallah. Itu baru kita yang menyebut namanya. Apalagi nanti namanya yang punya nama itu yang menyebut kita. Nanti di padang masyar. Oh, ya Rasulullah menyebut saya, ente, kita semua. Waduh, udah selamat lah sudah. Selamat. Orang para nabi yang lain aja bilang, kamu pergi ke Nabi Allah Muhammad pergi. Sana, barisan sana nggak bisa saya berikan syafaat. Beliau yang bisa beri syafaat. Lah kita yang sudah menyandang gelar umatnya malah nggak diaku, kan sedih. Kenapa nggak diaku? Ya gimana mau diaku? Salat subuh kesiangan. Nggak salat duha. Tidak ada bak dia Begitu pelit sama Rasul. Gak mau bersolawat. Rasulullah bilang, ada orang yang udah megang tiket ke sorga, malah dirobek. Siapa ya Rasulullah udah megang tiket kok dirobek, malah dibuang, disia-siakan. Mereka yang ketika disebut namaku dan dia tidak menjawab. وقالوا ما لهذا الرسول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Pokoknya kata orang kafir kalau engkau ikutin tuh yang namanya Muhammad mudah kamu tuh mesti kena sihir. Ketika ditantang Rasulullah untuk membuktikan salah satu kemujizatan dia kalau emang dia benar nabi terbelah bulan cekreh tetap aja nggak diaku in tattabi'una illa rajulan satu surah tuh sebenarnya bicara tuh tentang bagaimana kemudian sosok nabi kita yang nanti di ujung surah itu terkumpul ya di satu sebutan oleh Allah ibadur rahman nanti puncaknya kita itu sebagai hamba Allah yang mencintai nabinya sebagai hamba Allah yang mengasihi nabinya sebagai hamba Allah yang tiba kepada nabinya nanti ketemu kita mesti jadi ibadur rahman unzur unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Kata Allah terlalu gampang kalau cuma itu mah. Kalau aku mau, aku bisa bikin buat Nabi Allah Muhammad apa? Khairam min zalik. Lebih baik dari apa apa yang disebut oleh mereka semua. Kalau emang benernya Nabi mestinya kan kaya. Mestinya kan punya istana. Mestinya kan konglomerat. Mestinya duitnya banyak. Mestinya begini begitu. Allah bilang. Tabarakalladzi insya'a. Disebut lagi itu ayat yang pertama. Diulang lagi di sekian ayat berikutnya. Dia pakai kemudian untuk menegaskan bahwa demi kemuliaanku. Demi keagunganku. tabarokalladhi Itu kan biasanya dipakai di awal. Di Al-Mulk di awal. Di Al-Furqan juga udah dipakai. Tapi ditandesin lagi sama Allah. Untuk menyebut bahwa kalau aku mau. Ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura kebun-kebun, sungai-sungai, istana-istana. Tapi Allah memandang tidak perlu dilakukan itu. Supaya memang masih manusia gitu loh. Tapi bukan manusia seperti kita. Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Terus cerita tentang nabinya sampai nanti wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى فاسأل به خبير Ar-Rahmanu fas'al bi khadir. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Ini ayat dipakai di sujud tilawah. Qalu wa marrahman. sujudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Masuk lagi tabarok lagi itu disebut. Iya, ya, Allah. Cantik nih ayat. Boleh juga ini kapan-kapan kita kupas di Al-Hidayah di radio. Takut. Takut. Nah kita kudu kenal tuh perjalanan-perjalanan Rasul seperti apa, bagaimana. Nanti akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengan pengetahuan saya yang tidak seberapanya, tapi saya yakin doa itu memang ke Allah. Lo mesti ke Allah yang ngawur aja, mesti ke Allah. Tapi gerbangnya, pintunya, kuncinya salawat. Ji. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Allah karena merupakan perintah buat hambanya, sholat, puasa. Tapi perbuatan yang Allah lakukan, padahal itu juga adalah perintahnya kepada hambanya, sholawat. Gila. Artinya kalau kita berselawat, ini amalan yang punya jagat. Eh kenapa sih dia kaya? Oh dia itu buka showroom. Orang rame-rame buka showroom. Pokok dia bisa kaya. Oh dia ikut level anu. Dia ikut level anu. Oh kenapa kok dia bisa sukses? Oh belajarnya di lembaga bimbingan belajar no. Dia sana juga anaknya. Ikut. Lah, ini yang satu ini. Amalan Allah yang punya jagat langsung. Inna Allah bareng. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu صلوا عليه وسلموا تسليما Ya Allah, salli salim baraka. Dulu suka iseng. Dan silakan tiru. Udah tahu nih di ATM nggak ada duit, jalan aja ke ATM. Ikut ngantri kayak orang-orang. Bedanya langkahnya dengan sholawat. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Allahumma sholli Ikut antrian. Zaman dulu kan ATM nggak banyak. Dikit. 9-10 tahun yang lalu. 10-11 tahun yang lalu 12 13 tahun yang lalu dikit ATM. ngantri. ya. Zaman sekarang mah udah pakai handphone. Udah di mobile, udah di gadget. Dulu mah sedikit ATM-nya nggak bisa lewat handphone. Ngantri, kita ngantri kayak yang punya duit aja. Loh saya ini punya kuncinya duit. 5, pergi satu tinggal empat, pergi satu tinggal tiga, pergi satu tinggal dua, pergi satu tinggal satu, satu pergi masuk. Cek ATM, nol. Enggak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pulang aja lagi. Pulang aja kan. Lah, terlambat ya? <laughs> Iseng pulang, mampir lagi, salawat lagi, salawat lagi, salawat terus salawat. Kadang-kadang iseng. Usap-usap itu ATM. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sekarang duit kita unlimited. Enggak ada batasannya, kecuali Allah aja yang batasin. Enggak ada batasan. Mobil kita tiap kota ada. Tergantung siapa yang jemput aja. Ciri-ciri owner pesawat gimana? Kalau yang punya pesawat gimana sih? Nggak beli tiket, nggak ngantri, masuk nggak ditanya. Saya sama begitu. ATM saya sudah dunia nih. Ciri-cirinya owner hotel gimana? Masuk-masuk aja nggak bayar. Kamar nggak enak pindah kemana aja pengen yang lebih tinggi dari kamar-kamar yang ada asal kosong bisa nggak kosong pun dipindah nggak percaya kalau iseng gitu ya ini mana presiden suite-nya nih ada ya pindahin siap pak tunggu dulu sebentar tok tok tak tok tak tok pak udah siap begitu lah ini kan setara dengan owner hotel kok dipikir-pikir masya Allah iya ya nah, boleh besok pokoknya semua ATM ngantri gitu Oh iya, ini mau baca salawat di ATM nih. Tadi siang saya masih tahu teman-teman. Besok kita juga ada TV, Ustaz. TV berbasis parabola. Jadi nanti teman-teman tinggal beli parabola. Untuk bisa nangkep siarannya besok Mansur atas izin Allah. Nah, Beb, buat mereka yang nggak punya duit buat parabola gimana caranya? Ambil panci. Tutupnya, tutupnya. Lo pegang, sak. Sambil baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang yakin, yang yakin. Tambah lebar nih, seret. Ente mah dikasih taunya ketawa mulu nggak berhasil di dapur bawa keluar bawa keluar di atas genteng sekalian naik di atas genteng usapin di atas genteng tuh panci insya Allah tetangga ada yang kasihan kenapa itu orang ada yang ngasih tahu jadi gila dia katanya kalau ngusapin panci jadi parabola tetangga semua nggak semuanya prihatin nggak semuanya juga marah nggak semuanya juga ngeledek ada satu yang juga kasihan Masya Allah, biar dia nggak kecewa. Ya sudah, kita beliin dah. Itu. Jadi punya parabola. Lah, cara-cara Allah mah. Barusan saya tweet malam minggu ini. Saya bilang sama teman-teman yang dompetnya kosong. Keluarin dompetnya dari kantong. Usap. 40 hari berturut-turut usap. Insya Allah licin. Beb, afwan. Ini dompet kalau disebut nama nabinya. Nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Enggak cukup. Enggak cukup. Berapa sih duit juga di mesin ATM? Tahu enggak maksimum berapa? Sedangkan yang kita buka, ente tahu. Kul anzahul ladzi kul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Enggak cukup. ATM tuh enggak cukup. Enggak cukup demi Allah. Bisa jadi itu dompet tetap kosong dan Anda udah nggak perlu dompet abad dan abada selama-lamanya. Saya nggak pernah bawa dompet. Yang mau dompet aja Adib. Aparmen, ini dia yang bayar. Allah bilang udah nggak pantas lagi saat Yusuf bawa duit udah nggak pantas nggak laku juga duit kita Tadi rezeki ustadz itu aja, ada duit nganggur di meja gue bawa aja. Duit siapa tahu? Hah? Tadi aneh nginep di kamar horizon, ya kan? Takdirnya tuh duit udah mau hilang. Kan kamar kamar aneh, salah tamu juga kenapa dia ninggalin? Begitu mau pergi aja nanya, nih ada yang ketinggalan. Gue lihat ada duit, ambil rezekinya ustadz itu. Dari tadi nanya aja duit siapa ini. Coba. Mau jalan ada duit. Tanya Ustaz Sony. Ah, agak kita nggak bawa duit. Mau beli soto apa tengkleng, tengkleng. Tengkleng. Tengkleng. Tengkleng apa tengkleng? Tengkleng. Enggak pakai duit. Mau pakai duit. Ente bisa nggak? Bisa asal yakin. datangin aja tukang sotonya. Jangan langsung masuk, jangan langsung masuk, nyender lu di pohon liatin tuh warung Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Jangan sekali dong bacanya seratus kali, ya enggak? Hah? kali. seratus kali ya seratus kali mah cepat. So. Tapi bacanya pakai hati gitu loh. Kita manggil Rasulullah supaya ada di warung itu. Oh, ente kalau ngaji lebih serem lagi. Kita bisa minta Rasul yang minta. Eh, tuh ini bakal jadi pertentangan lagi kalau aneh ngomong begini. Kita bisa minta Rasul yang minta. Wah parah nih kalau kita didengar sama yang lain nih. Wah, apa iya kita bisa nyuruh Rasul minta? Wah, ada-ada aja nih. Ya udah, lain jurusannya. Nggak percaya ente. Coba deh, tapi ya nanti dulu ngajinya beb ya. Bab-bab yang begitu ntar dulu, ntar ente jadi begini. Sabar aja, ngaji aja dulu kayak orang-orang gitu. Nanti nyampe. Bener. Tapi ini disiarin ya. Wah, luar biasa. Tapi aneh make, aneh make, make banget. Make banget. Jangan Rasul ya cerita sahabat yang meninggal. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين sekelas sahabatnya saja dan orang-orang yang mati terbunuh di medan perang fisabilillah nggak meninggal. Bagaimana cerita gembongnya? Bagaimana cerita masternya? Bagaimana cerita tuannya? Bagaimana cerita Muhammad Rasulullah? Cuman mesti bener dulu kuda-kudanya. Ntar kalau salah, salah juga. Ini kan yang bikin kita perang. Belum lengkap mempelajari ilmu tawasul. Udah ngomong. Ini dia yang berabe. Nah kita juga nggak mempersenjantai murid-murid. nggak mempersenjantai. Kemudian emang belum waktunya. Ngomong juga kemana-mana ya diserang juga. Demi Allah Pak. Kalau disebut nama nabinya terbuka ini pintu. Terbuka pintu. Tapi yang benar manggilnya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Gak apa-apa bunyi lagi kita sita. <laughs> Asik pak, asik. Coba lah pelajari lagi detail tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi buat para mugonni, buat para munsyid, coba pelajarin terjemahnya. Dari apa-apa yang saudara ini lakukan, apa-apa yang saudara ini nyanyikan, apa yang saudara ini bacakan, apa yang saudara-saudara ini perdengarkan, coba baca artinya detail. Luar biasa itu. Tapi emang kita tuh suka berhenti kan, mempelajari Nabi kita berhenti gitu. Dan umat Islam ini berhenti mempelajari agamanya. Quran udah nggak dipelajari. Bacaannya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, nggak pernah ditahsin, nggak ada apanya, nggak ada apanya, nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya. Hadis ya dari dulu ya itu itu aja juga taunya. Masih bagus itu itu aja namanya ada. Coba kalau orang-orang zaman dulu namanya Arba'in Nawawi wajib apa? Lah kita sabab kita pernah nyantren masih ada sisanya. Ke Arba'in Nawawi dianggap hadis yang kokoh sudah. 40 hadis. Kita tahu tidak? Jangan-jangan kita nggak tahu. Bagaimana mau disebut cinta sama Rasul coba? Kok disebut? Ada yang tahu satu hadis tentang Rasulullah? Apa ya? Wah nggak tahu. Oh, jangan dong. Mesti paham lah. Paling kagak 40 itu. Kalaupun kagak satu lah. Sebagai tanda bahwa kita mengenal Rasulullah. Aduh. Apalagi ada satu yang saya seneng gitu ya. Ada satu yang saya suka gitu. Ada satu yang saya cinta benar. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Maka sungguh dia mencintai diriku. Dan barang siapa yang mencintai diriku, nanti dia akan bersamaku di sorga. Wow. Makanya kemudian kita bikinkan program menghidupkan sunnah. Ihya sunnah. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Benerin yang wajib, Hidupin yang sunnah. Jaga wudhu. Begini, begitu. Pokoknya apa yang dicintai Rasul kita ikut. Malah ada seorang sahabat ketika berjalan dia muter. Dia muter. Sahabat yang lain bilang, eh kenapa kamu muter? Dulu Rasul pernah lewat jalan sini dan Rasul memutar. Sampai kayak begitu tuh. Sampai kayak begitu. Jadi dia lewat jalan itu diingat Rasul muter. Dia muter Allah. Ya Allah. Hebat banget. Lihat ya bagaimana ribuan orang kemudian menikmati ya, bacaan qasidah bacaan burdah, bacaan simtut doror, bacaan maulid, bacaan salawat. Karena datangnya dari anak-anak muda yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ngalir, ampe ke belakang. Anak kecil aja goyang. Mestinya kemarin pas ada konser Metallica pembukanya ini. Iya. Mestinya. Mau di Amerika udah mulai biasa, udah mulai biasa. Nah, ini pernah kemana itu ya? ya, lupa ya udah kebanyakan luar negerinya nih itu orang-orang Turki orang Yaman performen bener-bener performen maulid tuh tuh apa kok dia di Belanda nggak salah itu live gitu kalau bisa begitu juga tuh pagi-pagi ente ke mall belum tentu orang gak demen benar yang gak demen kan ya udah begitu dah Allah juga bilang Nanti ketemu tuh ada satu ayat, rangkaian ayat ya. Kalau kita urut misalkan dari atasnya ya. Hmm, ketemunya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ya. Ketemunya ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Tiga, dua tiga ayat sebelumnya ya, bercerita tentang penyesalan orang. Ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana lil insani khadula. Wa Rasulullah ya rabbi inna qaumi takhudu hadal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Coba aja jajah. Dan teman-teman suku Harjo udah jajah kan di depan Carrefour. Coba besok-besok nanti saya biayain semua nih yang pada maulid nih yang pada main kita berangkatin ke Bali. Main sono di tengah bule-bule. Belum tentu bule nggak goyang, nggak percaya. Dia udah bosen juga sama musiknya. Dia pengen denger yang lain. Belum tentu nggak demen, belum tentu. Belum tentu. Ada penjaga apa ya bukan penjaga. Eh pensaplai musik-musik gereja ya yang kemudian keluar masuk gereja suatu saat ada yang bikin dia menjadi terketuk gitu lihat ini orang ngapain kok lagunya nggak pernah saya dengar lagu apa ini lama-lama lama-lama dia mulai duduk, dia mulai dengerin dia mulai nanya ya artinya apa isinya apa sekarang orangnya malah punya TV di Amerika udah nggak kenal lagi dah kita sih jenggotnya begini doang dia mau panjangnya bukan main Benar Ji. Orang-orang sono udah cinta sama Rasul tuh udah kalah lah kita mah. Dia bisa ganti nama, ganti bini, ganti orang tua. Nggak percaya. Mm -mm. Emang orang kita. Malah yang beda juga dipegangin udah. Kalau orang sono kalau udah sekali masuk, masuk nggak keluar lagi. Ayo kita coba pelajari nabi kita terutama tentang keajaiban-keajaiban ya, tentang mujizat-mujizat ya, tentang kemudian bagaimana sirah nabawiyahnya. Kalau saya di rumah saya jadiin kurikulum Ustaz. Jadi kalau mau tidur, ya kayak sekarang nih saya ada di sini. Nah, yang menggantikan istri saya diceritain riwayat Rasul. Oh, seceplek-seceplek. Macam-macam dah gayanya. Buat anak-anak kita biar pada ngerti begini begitu begini begitu cerita tentang sahabat-sahabat Rasul cerita tentang bagaimana Rasul kemudian bertanya kepada sahabatnya apakah ada yang aku pernah sakiti Mukasya kemudian jawab saya Rasulullah apa yang pernah saya lakukan kepada engkau ya Uksasa? Pasal cerita dia pernah kena sahabat Rasul kata Rasulullah dia bilang ambil tom apa e, tongkat ambil Cemetiku ambil Fatimah nanya Siapa orang yang tega menuntut kisos Sahabat udah pada mau bangun aja nih Marangan nih orang nih minta kisos dari Rasul Ya Allah Ya Rabb Begitu mulianya Rasulullah. Malah ditawar lagi. Dulu ketika engkau mengenai aku dalam keadaan tidak berbaju. Rasul tetap buka. Ya Allah. Begitu buka dia palok itu. Dia bilang siapa yang tega nyakitin Rasulullah? Saya cuma pengen kulitku dan kulitku bersentuh ya Rasulullah. Walah. Ya Allah. Lalu Rasulullah menjamin orang ini masuk surga. Ibnu Mas'ud yang kalau ngaji burung berhenti terbang, angin berhenti bertiup. Disuruh buang itu bekaman Rasulullah, malah dia minum. Sahabat-sahabat pada bingung, kalau tahu boleh diminum, kita minum boleh. Oh, udah Ibnu Mas'ud eh kata, ah, ini ponakan gue ini eh, ada satu sorga sama karena darahku sudah bercampur dengan darahnya. Wah, rugi sahabat. Bagaimana kemudian salah satu ummul mukminin di satu kisah memeras ya mengusap keringatnya Rasul tapi dia tidak buang ditadangin dia jadi obat coba nih aneh lap aneh mau kagak deh Oh blow kalau nggak mau mah Oh asli, beneran. Nggak percaya. Ada yang berani? Lo kalau percaya ulama itu warasatul ambia dan sosoknya memang ente anggap cocok buat disebut warasatul ambia, punya sedikit keistimewaan yang rodo-rodo sama. Yang begini ini emang udah hilang di tradisi kita. Zaman dulu maji buka buka mana lidahnya mau eh, dulu deh nama tuh Habib <laughs> itu eh, anak sekarang mah lari masih nah, ngos ini gua kepret gua sembur lari orang zaman dulu mah ngantri di sembur di sembur ngantri bayar lagi goceng lalu goceng mah zaman dulu mahal sama Abi Umar sama Cipayung itu mah goceng syarat sebab Abi Umar mulanginnya kadang-kadang purebo dua puluh ribu lah goceng syarat aja mahar dah begitu yang sampai gratis anak sekarang nggak mahal. Mahaba sama guru enggak. Ada saya punya kawan nih Haji Norhin namanya. Mahaba sama Tuan Guru Ijai. Sampai dia meninggal nih. Begitu kemudian Tuan Guru Ijai meninggal dunia, Allah kasih dunia buat si Haji Norhin. Sampai kemudian punya pesawat terbang apa segala macam itu. Allah, mahaba aja judulnya Mahabah aja. Dia bilang enggak, aneh emang enggak tahu apa-apa. Pokoknya aneh emang duduk aja samping guru. Duduk aja di belakang guru, suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, suruh bawain air bawah. Jadi orang besar tuh. Aneh ah, dapat ilmu kayak begini. Bima cerita emang belajar. Alhamdulillah belajar. Tapi kan yang belajar banyak. Nah di sini bedanya. Enggak semua orang yang belajar mahabbah sama kiai. Lah kalau tahu kiai itu warasatul anbiya, Sendalnya aja di, diperbotin begitu mau masuk masjid kita udah jagain sendalnya. boleh jagain sih supaya nanti begitu kayak men, ke, keluar kita yang kasih sendalnya. Nempel kan tangan kita ya, sama bekas tapakannya kiai. Sebagaimana para sahabat nempelin dia punya tangan, dia punya pakaian segala rupa kepada Rasulullah. Khalid bin Walid nggak pernah kalah karena dia nyimpan sesuatu dari Rasul. Begitu-gitu tuh mesti belajar, udah udah hilang. Mesti tahu biar ente pada bangun lagi. Biarin aja dikata kolot, dikata nggak modern, biar sudah. Sama. Mana luar biasa. Sallu ala nabi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Ustaz Sony. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya. Saya ini memang kalau nggak nyetop sendiri susah di stopnya ini. Jadi saya stop duluan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya pengen ngomong apa di sini, jadinya ngomong apa. <laughs> Inilah mulut bukan mulut kita, mulut Allah Subhanahu wa taala. Kuping saudara juga bukan kuping saudara, tapi kupingnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang nerima ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa azwajana wa walidana wa ahlana wa zurriyatana wa jami'a ahlina wa zurriyatina ila yaumiddin. في كل مكان في كل زمان وجميع أصحابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذريتنا وأهلنا أجمعين إلى يوم القيامة في كل مكان في كل زمان من أوليائك ومن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم استر واجبر واحفظ واصلح واكرم واكرم وعافي وسلم وبارك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء يعطينا كل شيء ولا تسألنا في كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا جميعا من المسلمين المؤمنين المتقين الخاشعين الصابرين الشاكرين القانتين المحسنين المخلصين ومن المفلحين المهتدين ومن الراشدين ومن العلماء العاملين النافعين اللهم اجعلنا من الأغنياء النافعين اللهم اجعلنا من التائبين المستغفرين المسبحين الذاكرين الحامدين اللهم اجعلنا من الفائزين السالمين الناجحين الآمنين في الدارين في الدنيا والآخرة اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميع وعيدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن من أهل القراءة من أهل التلاوة اللهم اجعلنا من أهلك يا رحمن من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار لا تجعلنا من الخاسرين لا تجعلنا من الظالمين لا تجعلنا من المردودين لا تجعلنا من الخائنين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 Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.